foto akte foto KTP di foto surat nikah dipoto ayeuna dipoto di Yasin ayeuna teu ya sih kan mun teh nyaho tong ibu-ibu mau dipoto teh ngelel naon dagang letah online teu ngelel hungkul dengnek harap di maklumi, harap arif dan bijaksana kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin sing arti Perempuan itu butuh sandaran. Tapi bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis yang kuat. Baik Ustaz ee. Berarti jelema nu jago. Eleh kutunduh mah. Aslina, aderei pernah ngilu kajian, melendoy berarti. Betul mah ningali ustad antara ada dan tiada. Komo dikipasan ge mah tuduh aja. Nepi ka nyerep kana kerah. ini ada molor ngacai. Oh rek ngaji brut rek ngaji hari Ukur ngaji jerik muru ustad epi eh, keur aya eh, di Bali rame na Instagram. Loban nu apaleun ka Al Makmur keren. Awas. Ya makmur ngarana kudu makmur. Ulang ngaran loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid kumaha makmur di masjid sugan teh salat ngiring ngecas <laughs> ngecas yang syariah masih mensok ngesian kenceleng ngiluki ih ke masjid teh dan di terminal mah geus 2000 ngising 3000 mun kiis jeung ngising teh goceng kemarin ngising munggu anggar itu lagi nama 5000 nah dan ngising mah pasti kiis apa lu? Faina tadhabun rekamarana ya. Awas masjid ukur ngaran al-makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainangan dua jajar, dua di jajar jajar Dari senior hungkul, pemain lama. Cik adan subuh teh kudak ngora. Ganti atu nuansa teh. Ame semangat nuka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu akbar. Allahu somad dan masjid aing mah agak jelik lirikna eh. Pernah sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Eh, Aya nu panjang napas, pohoan. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar. Nah, dan teh ponok-ponok teuing. Ruasa nu ada. Tenggelam dalam nada Allah. Ya. Yeah nupang kuat na di dunia mah jelema tapi jelema eleh kutunduh matak hati-hati mun geus tunduh slipkeun alright sarekeun mau balik di jalan di jalan tol ge tunduh aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak geus tunduh mah sarekeun ya tapi rek sarena Islam aya carana Pak make doa wudhu heula sunnah mah nyusun ngeunah wudhu wajibna keur salat sunnahna keur sare rek temon mau berhubungan suami istri wudhu heula Emang budaknya tuh bau, dah kapanggih weh. Mau orang boga budak bau, seuseuh teu benget. Nyena wuduh heula Suruh Rurusuhan kemana mana tuh gaya? Kalem weh, Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir. Tergambar dari bacaan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Tete teh maulid teh eta. Rasul diutus teh karena keur ngajarkeun nu kararitu tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung Jawa Barat mun audisi pemimpin nanya nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin urek naik teh. Cik cenah Ustaz pertanyaan ti Ustaz naon ya? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh apa tuh doa asup ka WC? Loba pejabat tak apa doa asup ka WC, palingan mimpinna juga toilet atuh eh kabeurean mah tara ku cucuk muning ku tulang pedas kamari eh. jeung RK Ridwan Kamil ya awas kabeurean mah ku cucuk muning lain ku tulang pedas ku anu leutik bahaya Islam selamat iman aman kunaon diutus Rasul wama arsana kami rasulin illa rahmatan lil alamin wama arsana kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a idnillah diutusna rasul teh keur mikanya ah ka nu aya hareupeun nanya kanu ngewa mere kanu koret sanggup teu tinu muludan ayeuna ayo orang mah nung ngewa pika ngewa deh jadi lemur banget atuh jadi lemur zaman dulu. ayo rasul pas ka masjid di ciduhan malik ciduhan teh taning apa tareh nu eta mun iman ka Rasulullah ku PH peng, awam, peringatan hari besar Islam PHBI cik amanah naon tapi betul jangan seremonial saja sami nawa atau nak tiap menang emu amalkan dan di dunia mau mual salilana minaz zulumati ilan nur tadi dicek ayatna dikaluarkan tinu poek kanu caang lamun amal goreng kuburan teh poek terpercaya sok e maut isukan perwakilan Heeh, kelaporkan bener poek. mau caang lamun orang sok maca Quran, orang sok silaturahmi, tong ukur ngariung di Bali di kuburan ge ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal asli aslina saya apa? tina hadis Rasulullah kita silih tanyakeun jalma anu frekuensi amanah keur hirup teh situ geus maot ya Allah geus belah mana Sili anjangan ya biasa maka aina mutahabuna biruhillah mana baheula nu silih pikanya dasarna ruh kami al Islam bukan kesukuan anu ti Garut, anu ti Cianjur, anu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu eh, parina ka Bali Bandung geus keurin. Lain Ustaz hijrah we da aya-ayatna hijrah mah mereka untungan. Rasul linteu betah di Mekah pindah ke Madinah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Sok jadikan e, moto Bamus Sunda di Bali mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul menyayangi bukan menyaingi satu bersatu bersaudara ngahiji mau pahili papisah mau jadi dua biar bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik setuju naon we tema naon komo ngaji ngaji supaya ngahiji lain ngawas ngawas makan apa ngawas kahartos karena dahareun yang artos sabarahanya cenah mengundang ngundang Epi ke Bali betriweuh teh song-song weh Ayak mah. Tong bicara amplop jeng orang mah bala. Ustaz Ebi mah butuh amplop, usin. Rek itu wae hirup teh. Temen yang ngajual ayat ku harga nusa etik. mata ustaznya bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya tong ribut, tong ribut. Ninja Hatori nikmati perjalanan hidup asik tong ribut. CATUR catur cik atau tertib ulah riwe ada tadhabun pertanyaan anak kamarana iya ider-ideran jauh kia lamun teu boga amal soleh gunung eleh ku besi besi eleh ku seneng sene sene eleh ku cai cai eleh ku angin angin eleh ku jelma jelma eleh ku tunduh tunduh eleh ku sare sare eleh ku maot berarti numpang jagona mah maot kuluman alai hafan kabeh bakal binasa kulu di musamma kabeh luar masa yang expire nak kullu nafsin da'iqatul maut. Taeta nu moal kajawab mah. Kapan di mana sedang apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki man ahabba ayub satalahu pi rizqihi wa ayun sa'alahu pi asari fal yasirahimah kudu kieu kudu loba ruang riung di neraang bari reang da segedeng deui di ruang awas da ukur ngariung mah korong ge ngariung ukur ngariung mah uyah ge ngariung sirem ge ngariung ngan ngariung narek dibawa ka mana nu gapleh ge ngariung tapi sili ancam paehan sakuai paehan sakuai nya jika nu catur hakan siapa ini? tangarium kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi karena ada ayatnya di Al-Baqarah wattaku takutlah yauma kepada satu hari lataji yang dimana hari itu nafsun an nafsin satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi seperti Ibrahim tuh bisa nulungan bapana ajar Nuh tuh bisa nulungan anak nakan'an Lut tuh bisa nulungan pamajikana terus Asia tuh bisa nulungan salakina Awas ukur sa dapur, sa sumur, sa kasur, sa lembur, sa gubernur, tapi di akhirat teu jalur gara-gara teu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Qur'an, ala Qur'an tong pase. Hayang maot keur ya tiga doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dia. Dipencit, eh, baturanna dipencit, anu can dipencit mah diadu, tanu we. Baturanna geus ngagal lenceng, sia mah diadu we. Nu leuwih cileupung lain diadu ngamulan bool jalu berarti doma LGBT ta. rek itu wae urang menjelma diutus rasul teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kenapa Muhammad Rasulullah SAW masih disebut namanya punya kebaikan dan itu yang mengabadikan walaupun sudah wafat maka wajib mengingat kenapa Rasul diutus punten muludan maulid kulu mauladu yuladu alal fitrah setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu tah mun dan mah lain memperingati nabi tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi nabi tapi jasana gede pisan diutus kenaon rahmatan lil alamin kamana lain ka jelema hungkul sasatoan ge nabi manya ah ayo urang mah kumaha ngaku umat rasul ti kapungkur aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun eueuh gawe pedang ngaganggu na salat cucunguk ngaliwat awas ya nya setan mah entrep kana naon we keur salat numpang kana cucunguk mun sujud can init kana ku aing tangkarakeun bener teh init sujud tangkarakeun eta salat biwi rame hate jempe otak pre tapi ningalikeun eta we cucunguk kikituan mikirna ulah nepi ka cucunguk cucunguk teh boga keluarga boga anak boga salaki kuma mau naik ngajemput anaknya sekolah sementara kurang dianiaya Daek boga pemajikan ditangkarakan cucungu sampai anaknya di sekolahan ngobrol jeng satpamna cucungu kemana si mama di sisi lain inungna kerterdolimi nangkarak dina sajadah urang bariker salat masih bisa maksiat Matak Islamat taweksa, api, teliti, tidak bisa kita menzolimi diri, apalagi menzolimi orang lain ini haram tu zulman kata Allah. Matak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik ay orang Islam atuh. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan da puncak ilmu mah arif yang bijaksana nah ini anu ngaku orang Islam tiba baheula kiih di mana wae tangkal di kiihan mau ngalawan mau ah tapi pikiran eta nu hanapeun tangkal sa aya liang sireung liang jangkrik kumamun keur hajat ngawinkeun anakna pangantena palid jupa-jupana bahe wedding organizer hancur hajat nama hangsur ya teh ayah ayat nama tak kudu ngaji ge walai sal insan ilah masa hayang dikitukeun ke di akhirat karena pernah Nabi Sulaiman keur jeng pasukan anak dicegat ku sireum sireum pidato da Sulaiman mengertian bahasa sato awas malingir malingir Sulaiman rek lihat bisi anu katinca ya teh masalah kearifan matak sok rek cicing di mana wae ge nu penting saroleh karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Gimana Ustaz Dalilna? Surat 2 hiji al seratus 105. Maka di Bandung ada kajian gapleh, gaul tapi soleh, tekudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti pin. Tapi nu pinter, minum tolak angin. Asli nak, saya kan kan so LP suka miskin datang nu paling unggongan tuh soleh jadi di penjara. Eh mending soleh, soleh mah diwarisi ku ya Allah waduh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Gitunya nah salatnya. Ayat kita beriadu solihin. Sok rek cicing di mana wae asal soleh. Dulur rkb abdi ka Kalimantan disambut ke orang daya. Jadi Rasulullah teu boga musuh, urusan batur ngamusuhan, ah masih eta we da teu udunan. Rasul mah ke salat ditai ontaan ngalawan teu lain teu wani musuh sekali paeh dakwah dakwah itu mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul Menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer. Luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin, sing sopan ka kaum ansor, Tongki ih di mana wae. Ya maki ih tadi jen tulisan Epi Epeni Kan menu nges mangges dan Ustaz, mikna kirang caket. Oh, ya siap atuh. Nya, <laughs> pohon deui we aing. Pak aing eta dabun rek kamarana ieu. Iya. Nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ya teh. Aing ngaku cinta ka Rasul alus. Tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Sekali deui Menang aku umat Rasul mah, tapi ulah bertepuk sebelah tangan. Rasul ridho itu di aku orang umatnya. Wah, amalan atau sarua. Subuh tunuh, duhur ripuh, asar hoream, maghrib pabelit yang dunia terbalik tiris. Isa haridang tahajud, bagujud yang selimut. Hayang asup surga. Apal kasus ada bahalana di mana? Di surga. Nah diusir ke dunia, ngalanggar, sabar pelanggaran, sa pelanggaran, kurang yang asup ke surga anaknya incuna seberapa langaran naon boga orang nyero boga kawauhan halo seseh tak banget alah palingan gejed doana tiga tadi ijabah atau dah ngaku da iman malin pengakuan tasdikun bikolbi ngabenerkeun ku hate ikrarun bilisan Allahumma sholli ala Muhammad ngaku rasul Te utusan Allah tapi perilaku eta wa amalun bil arkan aya aturan ka WC nu kencah heula ka masjid nu katuh heula nah eta fungsi rasul diutus teh nyontohan nu itu supaya hirup tertib teu boga musuh damai aman selamat al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islam hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan Islam jadi agamaku disambut teh kurang teh raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billah wal yaumil akhir syarat iman ke Allah jeung akhir teh kudu daik nuturkan roh rasul sok pelajari sunnah sunnah nah silaturahmi itu diantara nu dipesankan ku nabi bagian tina sunnah kahirupan absus salam sebarkan salam kemanapun dimanapun sedang apapun entrep di mana wae tong motong gendahan jika nyiruan lebah entrep di mana wae tong motong gendahan nyedotna nu amis amis ngising nawae madu Bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu. Tapi bapak-bapak tewanian mawa madu ka imah. Itu sabab sieun. Mending lawan nyiruan yang lawan ibu-ibu mah. Matak tong bebeja ria ya, reki tuan mah. Cungkling we. Da kaperizinan ge eueuh izin poligami mah. Sok kaperizinan setempat. Kaplayanan satu atap. Eueuh. Dan memang terkudu izin. Berat mana minta izin yang minta maaf? Jawab atuh lain jumaahan. Berat mana minta izin yang minta maaf? Yang nulis tong izin mengkapangi minta maaf. eh. ay meja suku sukuna sabriji ya bisa nangtung. Eh, rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat. Daripada hiji saya wae ya ibu-ibu bakal melihat di hanap Ewe eh, ada tudunan atau Ustaz Epi teh kasep ngan payu beda jeng orang Sunda di Bali GGM ganteng-ganteng mubazir tak itu emang oh buruh di sunatan, nyak. Ngenah nyunah nyusun ngenah. Sunnah disusun supaya mernah. Tuk manina. Genah betah. Dina ibadah. Berat berat dina maksiat. Kena batur ngewan. Dah hijrah mah berat itu. Ana DKM bahwa diskotik karaoke masas. Entah kabali teh asa reunian. Aduh. Tapi ku hidayah mah jadi deket ke masjid. Tong ngerasa bisa. Tong sombong. Tong gede hulu bising tasub helm ayah di masjid teh kusaha teh ku Allah diberi hidayah dilembutkan hati diberi diberesieun kana maut kudu babakalan juga uje baong jauh wadu. tapi berbekal fa inna khairi jadi takwa ku katakwaan ku sian ke Allah maka hijrah my hijrah my adventure dir mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku edan sekarang aku adan kalau dulu aku haram jadah sekarang aku ada di atas saja ada. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat takwat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat asa jangan lebih dari empat tidak beri dia coklat tapi beri dia seperangkat alat sholat. Nulama jinah Eh asli nah. Cuman kan ngaran ibadah Ibadah mana nu hampa? ke masjid make gamis disebut karung lempang kemana budak penaik memakai baju pamajikan salah make kopea disebut lurah dikupluk disebut tukang pila di nuna TV make baju itu disebut ahoker terus orang kudu make baju renang muslim Maka lelah karena tidak lillah. Mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul menbaranggawe inna solati wa nusuki wa mahyaya wa alamin. Ah bae baturek ngomong naon ge. Kurang manggawena karena Allah dititak ku Allah wa umir tu. Mantak sama ke kupluk ame teu loba dedengean. Sok gerak menyandung, nyandung aman make kupluk sarekan gunung kolot jempling sarekan gunung ora jempling daing na torek tetenya anu kealaman manya nyandung teh pertama ribut nanti pertama tilu bulan kan itu nama insya Allah istiqomah we pas ya piring pepes ukur salomari pertama mah kaditu mah teu pepes dia diganti ku piring plastik Masakna tong bebeja. Tong termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui, kadinya deui. Muter we. Coba membuka opat mah sapoe di dieu. Sehat kan awakna gitu. Eh kak ibu-ibu nanti nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku sorangan. nuhiji hiji nuhiji ngabilas, nuhiji hiji moekeun, nu hiji ngistrika. Harampang teh. Nu berat mah ikhlasna matak bu nu dihanap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkan la ilah Namun deket ditanya ibu-ibu ya. Bu ayo milik rezeki bu. nya mau rezeki sedekahkan atuh. ngenah nyunah mah nyusun ngenah nyunah ka rasul la ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah sah tak jadi Islam kami yang ngaji tapi prak-prakana jauh di diaji cek MC tadi cacakan Quran teh teka hati tapi ngena ayo dibaca ngena ngena mah tarosu rasul teh jelema nu ngena teu boga musuh tapi aya nu ngamusuhan mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya nabi ayeuna ahlak rubah nanya kanungewa ngewa mere Korea koret sanggup teu rasul reka masjid di Ciduhan Malik Nyiduhan teu tapi tempo-tempo anu nyeduhana gering pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa tuh gitu orang Sundanya di Bali. Sekali deh. Rasul tiap mereka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis diludahi orang orang Yahudi ngapain cerot cerot cerot tapi tadi dibales lain terbuka ciduh nggak penting tapi pas nunya duhana gering sana pertama ngalongo? Rasul. Coba mengharita Nabi, nah Ustaz Epi. Ciduhan pertama, langsung mencorong, jangkung gede, ngerehan. <laughs> Poe kedua ciduhan di, mau akan nebo. Poe katilu ngadengen nu nyiduhan ngering di longok jika Rasul. Ditanya, moa. Ditanya, minimal ditanya latih nyiduhan, kan janggung badag. Kunaon teh nyiduhan, beak ciduhna butuh cidu sabara tangki kenal awak panas gering mangga mamam ayam mau anu asup Islam kurasuma di mah di dilongok diusapan sampai mana asup Islam tak eta dakwah teh merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek sanggup tuh bau bamu Sunda ieu daerah geus dikuasai 20 ribu tapi tujuannya rek dakwah sahade hadena pagawean dakwah kenapa saya banting setir je dakwah ngeunah buruhnya surga hijrah buruhnya surga kamu mana jadi dulur ke Arab gratis tiap bulan doa si mamah dia mempengaruhi piri piridol walidain teh si mamah ngutuk orang jadi ustad kamu doa doakannya tapi sing jadi ustad gerbeng budak baong doakan jadi ustad mah nanti ngadoakan Epi jadi presiden begang saya jadi presiden mah jadi ustad ustad mah mau meuli geura baju ge abdi tikupluk nepi ka sapatu kabeh samerek merek jajak kaloh pamere kabeh Pak Haji all endorse cowok ambasador ya aslina bener kudu deket yang Allah cek Allah ibumu ibumu ibumu teh teh nu dipesankan ku nabi nabi mah mau nyaritakan indung cerik da yatim nabi mah tapi nu boga indung cari lepeng Hei ke tempat nu sangat punten kan ngagegeh di dia Airek ini hijrah ke Bali terbebeja ke Indung Sok tapakuran gerabab Indung. Nabi paling menekankan bab ini. Kamu mau ikut jihad masih punya ibu? Urus saja ibu. Artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita. Desember we juga nu hari ibu maruli kuota nyung status I love you mom. Aku cinta padamu mah nyak cek mamah teh. Mom you are my everything mah kau segalanya ku pret ah cek si mama teh no no no no mah kau segalanya ku nyak segalanya ku mama nyeseh ku mama nyaitan popoyan ku mama mi budak ke mama mereka arondangan Nyak segalanya mama mah rek itu wae ayo ngaku umat nabi tapi kakolot tuh hormat rek sukses ma awas cicing di Bali bisa berkah bisa mudah rizki tete kolot mah tuh pernah eureun ngadoakeun di Bandung di mana-mana hmm, ya Allah sing hurip sing hirup budak abdi Robbi abdi minas solihin tadi dibaca doana Robbi jalni muqimah shalah wa min duriyati tadi ayat ya Allah anak abdi sing jadi ahli salat sing jadi ahli masjid kacai jadi salwi kadarat jadi saloga kacai daek susuci kadarat daek salat jeung lalaki mah kudu salatnya di masjid ulah udunan karena aduk karena kesik karena arloji karena jam pahala heula ke masjid yang si anak pak bumbung naon nah, tuh masjid yang pasaran pahala heula udunan ti abdi tiabi ti abdi papana ku abdi ngelasna teu kudu mayar pasti suka loncing dibawa ke masjid cek DKM sanu kamari pangadena udunanan ya keranda ya tah kehormatan bilih bade ngararisan kan pak bumbung ya masjid tilu lantai cik saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ieu iya, masjid. Tetep ku amin datangan. Amin unggul mah anggar we eta deui eta deui. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Ka masjid mang the real man go to masjid. Pernah teh muludan ya. Nabi diutus, tuluy Nabi pernah salat wajibna di imah. Cik mentas wayat, doib ge bae. Salat sunnah di imah duha tahajud wajib maka masjid Bu lamun boga salaki sholatnya di masjid di imah kene pada dekat ke masjid beremu kena Bu berarti dia cowok soleha kena on oh, iya, ini nyen masjid lo lantai coba ukur pinu ku mah berarti Islam festival seminggu sekali weh Bali mah ketang rada kuat aura spiritualnya nah, ya ngaji wae pinuh ki udang di Bandung mah ya aliran anyar Pak aliran sholat duha make kunut tapi tong jadi fitnah tanya menaon sih sholat duha make kunut nah, sholat subuh keberangan <laughs> eta rada leheng kene eta mah aya deui anu sholat Daud kamari sholat ayeuna henteu aya deui nu kitu ya sholat Daud ulah ulah aya di Bali mah ya mata abdi mah dirawu di pangku naon tujuanna supaya nyunah ka nabi ulah muludan tiap tahun tapi efeknya melidang kedua tak budak pang dibawa ke masjid nu meta cina murota nu burger kill cina tartil nu preman cina beriman Bandung sudah satu juta anak muda kembali ke masjid Allahu Akbar dengan dakwah yang sederhana budak pang cina pengajian pan pang matu gaya nagi unik rancung celana merecet tato rimbil culi bolong rantai ngamai nyak gawe ngelem <laughs> cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teka beli oke jelly drink <laughs> beres sanggup padang dialungkeun mah mah mungkin di diendeungeunna mah da tegas berarti orang teh kudu memberi solusi jangan mencari sensasi akhirnya kan lele satena ah kayak gini tuh ameng ke bumi ulin mana tuh make kuota curang ada ngilu ayana kengin gitu ah eh kok bilang hayang hayang ulin tapi diajak embung ke ya, kemana heula ah kemana we atuh bayar mana heula kena naon lah Robin mah umah Batman we Ayo imah abi kan tilu lantai kieu lantai pertama masjid lantai kedua madrasah lantai handap imah parkiran di luhur udah saya jajar jeng jalan ya kan di tebing iman iya lain benghar nagawir tilu lantai Dan di Bali gaya tanah lotnya pas mobil parkir harapan masjid kumah komen pertama baru dak jalan nih mau ke masjid anjing masjid cuman eh Cain teh masjid Baitul Syukur masjid Al Anjing. Ah, nah, nah dibawa ke masjid cenah. Rek di rupiah ya, heuh dikerup make uyah cai. Lain kitu mang kan tadi hangi lu di bawah riweuh maneh mah ganti baju tah geus bau kan sama loh baju urut tapi aralus keneh. Ganti baju geus bau. Terus mandi gerejug tuh aya cihaneut. Aya rokok aya kopi sok. Ah teu naon? Teu naon? Tak naon. <laughs> Sok monok monok betang atuh ah, ngeuna ah, wifi ngaberebet masjid abi make wifi pak. Sampai baretah baru waktu di masjid minimal ke Nah internet ngong adan mainnya tematuran sholat salat aya ngawifi itu cara proses ayah dispenser ayah galon ayah nah naon ber sales-sales gitu bertah nungguan beringitung bonteng ngong adan mainnya tematuran karena dalam Islam satu tambah satu bukan dua tapi dua tujuh nah sholat mah kan sholat berjamaah ya batu opat sap lima sap jadi pinus sekali kajian bukan tablik akbar lima ribu enam ribu orang masjid ngeletikan juara deh jadi sederhana Rasul mah rahmatan lil alamin tong ditingali latar belakang komo ningali Bali tadi pas datang Masya Allah wudhu nangge tilu kali orang di sini kamera di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan uji nyali dakwah ke Bali mah karek datang ti bandara geus edek moal moal moal moal moal gane ngareupeun kute sare ayeuna alah Quran nggak hafal aja, leungit dia Kersolat salat wal asri pabelit jeung matini pecah konsentrasi gagal fokus ingat wae kan Bismillah lempang Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati palahum ajrun gue mamnun aranjen mengestilah di dia meren biasa we ningali nu kitu teh eh, ustad mau uji nyali atuh ya sampai atahiyat ge ngalamun atahiyatulillah salawat wa salam syadu la ilaha illallah syadu muhammad rasulullah hayya alas salah wa falah jadi komat teh nya Matak Allahu Akbar. Jaga wudhu, jaga wudhu di Bali mah jadikan Bali kota berwudhu huh, baru kelekan ditingali dosa jadi ditingali kaciri bentak karasa perem kadele akhirnya perem bentak Tana komen IG Ustad sing kuat tenaga Bali mah insya Allah insya Allah nya tekuat orang itu nu kuat tapi insya Allah Ustaz Ibrahim semua digoda setan. Komo di Bali mah. Setan yang itu ngagoda orang mah. Ngagoda si setan lebar tanaga tadi goda ke hidang. Maka faida kuri al Quran. Pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Rek ngaji wae Quran kudu tahun. Komo rek ngamalkan hasil ngaji. Betul tidak? Maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali. Jagoan, kuatan ya asli narik guguru kumah eta bisa kuat kieu di Bali kayak ngobrolnya omat bere jurusnya orang kudu make kolor besi di <laughs> doa Allahu Akbar tapi dah tetap Bali nu Allah jangan mencerca kegelapan karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap betul ayah alamat naon ya orang diutus ke Bali Nyatita ngaji juga kia aslina Rasul diutus ke Madinah teh haroream tapi ada tugas akhirnya Madinah hirup saya tadi di Instagram berdoa semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah amin menjadi kota hidayah amin menjadi kota seperti layaknya Madinah Al Munawwaroh bahwa Madinah jahiliyah sumpingan ku Nabi kondusif jadi kota tujuan wisata rohani maka salut, Bali ada kajian, bikinlah kajian rutin. Ban, uh, non Bali lautan kajian BLK. Uh, oh, gayanya tong di masjid wae, di Kute tablik akbar. <laughs> wanian, wanian orang asal di amplop. Eh, saya kemarin baru Pak. Jadi setiap saya ceramah di dalam saya kan di Bandung Make Community, Kemarin Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung. Ayo, anu ke Bandung mah seorang perempuan Katolik. Wah, tatona pino ngungudang. Tek naon mengudang? Orang lelempangan jeung nulis salim sangka visionaris. Yang nah, masuk Islam teh teu kuat Islam bukan urang bisa maut isuk. Ya. Motivasina lalaki bisnis lain pure weh yang masuk Islam stres duit loba pangabutuh eueuh cenah. Edan saing teh. Sok atuh buru sahadat dah hidayah kan nanti saya berdoa Allahumma ya Allah nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri hidayatika dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu kama nawartal ardo sebagai engkau menca mencahayai bumi ini binuri samsika dengan cahaya mataharimu rata jadi tinggal di dunia numana rata aku panon poema abadan-abadan selama-lamanya maka kudu jadi jalan hidayah ayah maksud pasti kunaon orang Sunda area di Bali pasti na treatment ulah gitu wae da bari teh lu eksotik subhanallah suarganya Indonesia Aku pun orang luar mah nanyakeun Indonesia teh belah mana Bali bakat ku Bali terkena beki terkenal ku ayah orang Sunda di Bali ku sarolehna orang Sun omatnya mi hape KBG nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil lain lain orang. Maka sing deket yang Allah, Allah dulu, Allah lagi, lagi, lagi Allah, Allah terus lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah ada masalah tiada. mereka marah nangge cekolot orang teh. Nu penting mah maneh bener. Karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan angin, bukan manusia, bukan kematian, tapi kebaikan. Maka Nabi masih disebut namanya. Padahal pernah hadir itu pernah panggil tapi begitu ketika kita bersolawat tersentuh hati yang panggil jeung nabi tadi iya amalan teh kumuludan jadi kaungkap nabi diutus teker dituturkan dituturkeun naonna prilakuna innama bu istuli utami mama karimal ahlak teh puncak akidah ma ahlak. nya mentak geus we nu geus mah anu bom we ku kahadean aya runtah hiji cokot anu rek mentas bentaskan. tanya heula tapi na Ulah, abang geus ngaji jeung Ustaz Epi, pastabiku khairat, jeung ngejoos we kaluar ti Al Makmur teh aya turis. Teu ditanya heula jawab puntaskeun we. Jaba geus kolot di pangku, puntaskeun lain nganuhunkeun. Nah teu bilang thank you. Thank you, thank you si ati aing karek beres mentas. Tanya heula, rek mentas mah, mun edek pang mentaskeun jadi amal soleh. Urang mah rusuh bangsa urang mah, tergesa-gesa eh nu make Harley nanya nu make Harley teh kan mobil orang boga Harley teh oh belum sombong emang nu boga Harley mana hungkul goreng sangga we kan mobil kedua gitu boga Harley teh eh cilepeungnya cukuran teh kan mobil katilu gitu jebret diharap nabrak tangkal kabeh nu tilu mobil seri matang tong lagi sanes lagi ah bade naroskeun di mana remna Berarti Harley menanginya mah. Rek nanya ke rem kan kecepatan tinggi. Nah ya siate goreng sangkawa. Nyebut sombong. Ayo di geng motor di Bandung mah. Saya kan lut geng motor. Tahun ditinggal letik nah coba kan mah gedean. Saya lut geng motor. Sem nyusul. R er, King nyusul Ninja dua setengah tuh sakitnya tuh di sini. Wah yang udah di. Wah, wah. Ayah di pom bensin motornya ke standar ke keluar sia tong ngebut daerah aing ya sana ngebut ah daripada enak motor ah berarti yang ngising Kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam memesankan kepada kita al ajalatu minas syaiton. Ngaku umat Rasul matong tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Bising itu nu bener. Tanya hela tabayun tabayyanu verifikasi. Kemari di Sumedang ayah bus asup ke Cadas Pangeran. Tipiwan ngelaporkan. Ada satu korban bis masuk ke jurang. Korbanan nganduaan. Kadang terpeleset licinnya jalan. Dan arus mudik, arus balik. RCTI melaporkan korbannya satu bis. Cek TV1 duaan, cek RCTI habis. Ini mana anu bener, tong lir datangan. Ini ke Sumedang itu. Ternyata dua-duanya bener. Sabesna ngaduaan kena jeng supir. <laughs> Ya, jadi kumulu dan iya entong alergi ku perbeda karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari perbedaan mah wajelman sarua sok dahar sarua nges parasmanan nges ngaji parasmanan nam, bareng tuh tukang tuh sarua ngising mah Ya, lahirna sarua jodohna tuh sarua kenapa alergi dengan perbedaan eh wow sarua justru beda itu indah maka saya simpulkan Perbedaan itu bukan penyebab perpecahan. Penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Saya tak ceban orang goceng itu ngelan itu. Ya. Sok satu bersatu bersaudara, lamun Bali yang hirup yang hurip dina kahadean perkuat silaturahmi, perkuat persatuan. Dulur, sadapur, sasumur, sakasur, salmur, sagubernur, dulur dalam satu jalur ya ame di akhirat menang pengampuran rumah gopur karena sagedeng di kubur dokter os maut Olga Saputra wafat Jupe Pae Uje maut <laughs> Susi si ti mati ayo orang iraha sebenarnya giga kuota usia tuh sebenarnya teh saya sate tomotah wae ngancek nabi inamal amalu bil khawatim amama kumaha unjung kumaha tuntung tukang roti maut kata berak kereta api roti-roti, roti kadet, roti pisang, roti suuk, roti kacang, roti-roti, roti-roti. Dagang roti lewat karya kereta api. Jebret katubruk. nu mau takum la ilaha illallah. Kewajiban urang mun ane sakarat talkinkeun. La ilaha illallah. Kumaha ngomongna? Kantun roti kacang. Da ngapoi atuh wiridna roti suuk, roti kacang, roti-roti, roti-roti. awas di Bali ngapain ningali orat, ngapain ningali maksiat. Teu naon ngananaonan ngong adan ka masjid. Sugan we maot keur sujud, maot keur ruku, maot keur ngaji, ngeunah. Ya maot keur Tuhan. Aduh. Tera ku Allah, Allah mah la ta'udhu sinatu wa lanahum jadi maksiat tina maksiat lain maksiat na sahan di maksiatan nganggap Allah lolong atau orang orang maksiat teh ayo orang ke maksiat Allah apa leun teh Nah hasil kan ku RT ku RW ku bin mas Tuku Allah matusieun. Tah eta nu jadi kenyat, jadi kendali, jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek itu wae. Kan pertanyaan anak itu Rencanakan kehidupan rek kitu wae, rencanakan kehidupan kitu kuatkan iman takwa uhwa wae walau alam ea pae sesegedeng deui. Tak jaga wudu di Bali mah. Aslinya jadi lebar cunihin tengah wudu urusan itu noel punya bonus ya malah nu lama orang cunihinnya berat tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa senyum aja maka kata Nabi absus salam sebarkan salam jangan saya hey, assalamualaikum brother mereka orang di Arab tuh bisa bahasa Arab pede Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anda? Min Indonesia. Ilaina. Ihdinas atau mustaqim. Akrab, boy. Ayo masalah. Oh, malah merek korma, merek parfum juga biar Dulur kabe. Syekh, kul wallahu ahad. Allahu Oh, berarti dulur. Senyum. Perlihatkan Islam yang arif, Islam yang ahlakul karimah, Islam yang sopan. Assalamualaikum. Yang mentas, pentaskan. Perlu bantu. Itu bagaimana Bali terkenanya teh syariahnya. Setuju? Absus salam at'imu to'am tong pedit. So kali-kali bagi daharun. Amin di daharku. Maraneh nate tina keikhlasan orang jadi hidayah. Maka sama ke pang. Beda dahar. Anu ada raik sholat cul pemerintahan Bandung mah tong dibere lah kena gitu deh lain mau apa tuker menurang naik ikhlas mah jadi jalan hidayah kamu ke orang masjid mah meredaharin jadi takbir jadi ruku jadi sujud paham ya jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai yang awalnya miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah asli anfik unfik alaik misalnya terima kasih sudah diterima dikasih kasih kumis dikurut kadon beak silet kumisnya breng dei breng dei kadon bekingan nganelan lain syakartum la aji tong pedir absus salam atimu toam wasilul arham oh, silaturahmi we kamu mana ge wasallu tanu beratna bilaili wan suniam nangtung peting ngareng kenek hudang batur keur kerekti kerek nyenyak tidur kita bangun untuk tahajud Namun hayang sekelas jeng rasul ke rasul mah tahajud wajib Hai orang aku umat rasul tahajud mung salat tara jakat asa dibangsat hayang ke surga Nama buka orang jero buka kawauhan diusir saku nabi nage menang aku umat rasul tapi rasulna ngaku tuh urang umatnya. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'ikotul maut. Kehidupan yang semuanya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali bisa investasi, nyimpen duit, materi di bank yang kita kehendaki ketika sakit butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI tapi bisa nggak beli nyawa. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari maka di mana bumi dipijak di sana laki dijunjung bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita maka bersilaturahmi bersilaturahmilah dapangi kertawabnya jangan orang Majalaya ada pun Ka'bah eta asa repet kuhini satu Kang di mana Majalaya pangi sama maktab. orang di Bali pangi jangan orang Sunda tuh hawana teh yang raktir bakso sarebuan ewang bakatku atau eh asli nah bayang temun kayak panggil di surga si ustad bala ngaji Hanya bener tan bahulanya penting ngariung penting nak agama nak Allah pentingna wawu yang Rasul moal tempat seindah yang ngarana surga bari oh ibadah engke tadi dia nak silaturahmi teh silman koto akak sambungkan yang terputus dengan dan ini anjuran Nabi la jan jannata tidak akan mencapai menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan qati'un kalau engkau memutuskan memutuskan awan yakni ikuti ar-rahim ya tugas bamus sunda jeung AMS ya peminana RK cenanya hmm, kayak RK ka dieu rek dibawa ka mana ya gerakan ya, gerakan dakwah lain dahar di sawah dakwah teh ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan numbung nutup orat kayaknya dibungkus ke boeh numbung ke masjid asal ngaku Islam di ke masjid kan kan DKM kayak pada DKM punten ngiringan netepkan jenazah DKM apa sih emang tara sholat ya Allah sok bel ulah tengah seanting sekali seumur hidup langsung kita jadi imam bari ngagoler waduh tak imam sholat jenazah mana ya, jenazah itu sendiri mantap tuh makai ruku yang sujud dan imam lagi terukuh yang sujud itu hikmah maka fa'ina tadhabun mereka marana ya untung aya acara PHBI ya jadi -he, hirup teh keur maot hirup teh keur maot keur hirup orang ngadongeng cing bener nggak jawab teh ya hirup teh keur maot keur hirup oh, oh dua pendapat ya keur hirup keur maot orang beresan dua nana. mun hirup keur maot domba ge dahar jukut keur maot hayam dahar huut keur maot maotna ukur bilatungan oh pertanggungjawaban tapi mau orang dahar domba jeng hayam kudu make doa berarti hirup teker hirup sok sanajan melampaui maut maka bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan hanya untuk hidup tapi hidup untuk yang mah hidup kalaupun harus mati itu jalan hidup maka yang mati itu hidup contoh jamur jamur kuping hirupnya tinu naon tinu hirup tinu pae kan ibu-ibu gesok ngambek ini paeh wae Eh kan paling membingungkan hawa mah. Ya ibu-ibu, ayah pasal KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Bung kekerasan, tapi muntah keras ngambeknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilayhi turja'un. Nah mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana ah, eueuh diayakeun dieuweuhkeun diayakeun. Ditungtungna aya di kehidupan yang lain. Ada satu ayat jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Mereka hidup lebih mulia. Ka hirup teh keur Lain keur Tamun hayam dahar huut, domba dahar jukut eta keur mawat. ukur bilatungan lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup. Aya balitungan, paham ya? Miskola darrotin dihitung maka perlu kajian seperti ini teh Kernaon terbekal hirup sanggus maut angan kubur teh bacaan Quran anu ngalegakun kubur teh silaturah. Rami dua lah. Kasih kaseke panjang jalan ke pacet mari panjang-panjang sin buru macet sampai main ditutup ada pernyataan ada pertanyaan ada pernyataan ada pertanyaan silakan Pak MC bila anu bade naros tiluan lah panggil obat rindu ya. Di luar tema atau di dalam tema boleh Ya ya the desip ya Berdak hijrah di ya Sok oh. Assalamualaikum salam Di mana Kang? Di asli Pangandaran Asli Pangandaran Tinggal di Sukawati Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan Sudah menikah? Nah Rek itu wae Wah buruh di sunatan, Sok atuh rek nanya naon. Uh, eh, Tipe pengenalan nggak dia ngojai? Sok, mau nanya apa namanya? Uh, Kata kan tadi uh, di sini maksudnya banyak uh, maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, ngerasa nggak? <laughs> menurut saya uh, uh, saya baru belajar hijrah eh, uh, jadi kiat-kiat ya cara menjaga pandangan itu bagaimana sama satu lagi doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah siap amin kumaha cicing di nuswasana kia orang sih hijrah ya biar hijrahnya istiqomah begitu ya iya. ingat mati jaga wudhu tundukan pandangan udah bingung atau di Bali mah terang sare di lantai lima tunduk anger di hanap ayah bukan itu yang pandangan hati pakai agama sakali mah teu naon muka dua kali maksiat maka sakali lilakeun seseleket wae Allahumma ini a'udzubika min nafsi la Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang buka lingkungan gabung jeung bamus sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, ujuk-ujuk langsung jadi malaikat. Mau proses mang. Cuman konsepnya tahu nggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas, cincin. keromeh omeh lagra kan WC. Emas lain. Sekali deh. Kita pakai cincin emas. Lagi cebok, ke bawah air, lagragan WC bersatu dengan kotoran kita emas lain. reksa kumaha Bali ada anak bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Cuman isti is, apa e, ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung. Ya, bergabung di paguyuban, anu saprekwen? Aku pengen sih ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Ya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid Ya, ko Allah diyaminna dipisahna Ya, sagunuk-sagunuk maka kalau memutarkan ikan di satu ember aya jair aya gurame aya lukmas putarkeun sing tarik jair jeung jair gurame jeung jair mas jeung mas putaran bumi ini menuju akhir Ya, kumaha milih lingkungan maka kullu mauladu yuladu alal fitrah setiap yang lahir itu fitrah Fa'abawahu kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak sudah tidak ada masjid yang sanggup menambung. karena se seminggu itu tiga kali kajian. Sadahanan, Ustaz saya. Kemarin hujan-hujan dia bergeming baru dapet. Nah siapa yang mau jadi pelopor, jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok singwani, minimal dilopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan pastabikul khairat. Nah, kan ayat ayatnya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorgani tapi dengan cara yang cantik, tidak menghakimi, mengilhami. Ya, atau bawa misalnya nanti grup nasid seperti ada teman saya Reina Inbo kan sudah hijrah, Yuki Pasbian berbagilah show diskustik, diskusi bari akustik di harapan kute. Itu bakal banyak nuka bandri. Itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah? Nya orang nah weh sing yakin ada hidup selamati, ada akhirat setelah dunia. Stay on the track, keep istiqomah. Ya, setuju tidak? Sip, doakan nuka dua, sing gera menang jodoh. Tapi biasanya namun ngajina karena Allah sok menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Eh, saya minta cair itu. Saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah memenang menang oleh jika kermacu mangih belut cokotong. ayam pesimis Anda dengan jodoh. Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Ker ngaji mangih opion, opitong. Oke. Keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tanya heula bogo henteu main cokot wae. <laughs> Karena suka cokot teh beuki pisan, kumaha mun pamajikan batur. Tenang, tenang. Bangsa kita hancur karena kerusuhan. Tong rusuh teh. Ngadoa we ngadoa nih, hanya doa yang berubah takdir. Ya Allah, hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Ini saya ngomong gitu, gitu. Hey Allah bisa mere langsung. Allah jemput bisa berarti yang nggak Allah lumpuh Allah bisa nggak ngasih langsung jawab dari nyumaan ngobrol atau dari angkot Allah bisa tuh mere langsung cuman anda pantas nggak diberi langsung tak eta masalah masalahnya maka pantaskan diri seseh banget jaga wudhu right sip oke okay. next Pak MC oke okay. oh, mana lah kumah Pak MC tuh kotak-kotak tuh deket lampu Sok, bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama rezeki di Cililin. Cililin nggak dia nih. Punya apa? Dia ngomongnya ke cepel. Coki rek ki dari rezeki rezeki mah ya di Bali atuhnya. Sekawin kan. Tuna naon ulama di luar angkasa. Sok, yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki. Pak kalau mahar di tambah surat itu ada hukumnya mahar surat naon ya soalnya surat tanah terus mahar naon mahar nikah mas kawin mas kawin nah mahar tuh lain ke nikah unggul Ting jelas ngomong. kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya naon tapi tenan naonan berarti itu bonusnya dari orang mah istilah unggul tuh saya nikah kepada si Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan geratu nyambungnya oh dibayar kompan itu ya teh seperangkat alat sholat mah jeng masjidnya orang seperangkat alat sholatnya ada jeng mukena jeng masjidnya jeng tempat wudhu Saya banyak teman hafid justru maharnya teh ku bacaan Quran. Malah teu make duit, itu bukan duit, bukan bacaan Quran, berkah. Boleh, seberapa juz rek dibikeun. Nya surat naonnya asal perempuan rido komo dipentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud nggak? Maksudnya ibu buka anak cenah parawan kene gelis Baiklah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak. Karena tuh apa Ar-Rahman? <laughs> Ayo kudu jujurnya ulama ngapakan ar-Rahman kereta Mbak karena oleh karena Allah oleh karena atau karena oleh-oleh barang siapa Allah tujuannya kalau diminta ya ladangan tapi jangan berbuat satu namanya hijrah inamal amalu binia. amal tergantung niat Pak Ingkanat hijrah hijratuhu ila dunia yusibuha lamun hijrah nakabali di ti Bandung karena dunia bakal menang dunia tapi itu menang Allah Awim rohatin atau karena perempuan yang dinikahinya. Iman iya, cakur antik kermahan karena Allah. Jadi penta ustad ladangan, we tamu atau disanguan. Ya, itu jadi boleh. Ya, oke. Okay. Next satu lagi. so kuma MC lah. Kurang ya jangotan. Sok asa di Bali ieu iya mah. Kumaha? Sok opatan lah. Payahan we urang. Sok mang buru mang buru mang keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Asli namun film Leonardo mah Titanic ieu iya mah di Tasik. Sok kumaha mah? Aya-aya deui iya orang Tasik. Ngali dari jauh. Sok baik kan cina lamun budak rada bangor wae di kilometik dengan gen bangor wae kudu sugan bisi wae tidak candi akikahan oh ya nah, pertanyaan nabi pernah aing ngadamu lamun akikah setelah umbe dengan tepeng sapi apakah benar seperti itu atau kumaha gitu Ayo akikah mah udah mah. Oh, zaman Nabi akikah ku sapi. Nabi lain boga duit parentah aku domba nah nembak akekah dari legaan hadis akekah mah nusohi kullu gulamin rohinatun murtahinun dua redaksi nate bi akikotihi yauma sab'ihi wa yukhlaqo sama kalau anak lahir tergadai tebus ku akekah di hari ketujuh aing ngaran ngagadai mah ya tanggal tebus atuh aing lewat hari tujuh mah rek mencit domanya pek weh ngan ulah yang disebut akeka mencit biasa weh seperti kurban menang te sama mesolat id mencit na cok sahar doma doma aing turak caret menangan ulah yang disebut kur tak eta ibadah teh terikat ruang dan waktu rek mencit mah mencit weh ulah udunan tuh nyareknya siapa aing mah na seratus kan stres duit lo bapak nggak butuh apa nya nah ini bab akeka, akeka, mah batasannya tujuh hari Nges tujuh hari karek ayah rizki ke 14 hari penci itu yang ngalamin akeka sodakoh biasa weh tong sok seleket ayah di, di Bandung mah rek kurban pabelit jeng akeka. sad nitip cenah ini ya nitip namanya kurban atau sad tapi masalah si mamah teh ngalahirkan urang pejana cek nini urang si mamah teh candi akekahan hanya si mamahnya di mana nges maut nu maut di akekahan Akekahan mah kernu hirup jeung keur budak lain keur kolot ieu aya loba budak ngakahan kolot di baralik deui wae punten ini hukum akekah mah keur budak orok kewajiban kolot sunah muakad hari ketujuh lamun eueuh domananya cukuran-cukuran sapaket atuh lima doma can aya budak teh gondrong we mana eta budak can dicukuran can aya doma nu marengan alah tapi ka budakna domba alah terus timbang buukna bikin sodakokeun jadi mun terus berengaran ngaran nu alus eta etika dina akikah secara sun sunnah Oh kaitan jeung baong jeung henteu Imasuna, eh, ai ake ka keur budak keur kolot. Eh, salah dewae. Contoh, Alladhi holakol mauta wal hayata liabluwakum ayukum asanu amala. Al-Mulk ayat 2. Diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup. Kehidupan kelahiran hari akekah keur kolot keur budak. kolot pahala nama budak menyakit tuwe tuh eh, melong. Kalau orang konversi, mun orang aya nu lembur tetangga di mandian, di kafani, disolatkan, dikuburkan, keur nu maot keur nu hirup pahalana. Nu maot mah di mandian ge mau protes. Ngan nu bau nu hirup, sing bener mikir teh. Nah, jadi eueuh kaitan akikah jeung teu karena karakter budak jadi bau. Lain eta eh, ieu mah perintah sunnah bab maulid. Nabi diutus anak kitu. Keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid gitu paham ya tiran apa yang gede pikiran yang segala gede sok hiji deh tambah dia atau berimang ya, ya, ya si Asma husna ya halus kawasna eh. berasa bola tuh di kaler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Siap. Dari mana Mas? Dari Kerawang. Kerawang, oke. Okay. Luar biasa. Eh. Udah berapa lama di sini? Insyaallah udah 17 tahun. 17 tahun, udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap Mas, mau bertanya apa Mas? Nggak apa-apa. Suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman ada teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami dan atau saya. Hmm. Dia bertanya bertanya dan, dan mengabarkan ke saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam imam, imam itu cuma empat mazhab itu kan. Manhab. Mazhab itu kan cuma empat. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12 kata dia. Saya kan ngerti kan. Ada imam ke-12 nanti eh, saya dia yang akan menyambung semuanya itu imam itu akan akan berujung pada Imam 12 itu hmm. yang saya tanyakan siapa Imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini cuma gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh ingat tuh mas tuh nyaho mas ada yang kakara kayu nah dari mana informasi itu es tangan memang si temannya tangan. Di mana itu imam 12? Katanya muncul di imam 13 mah. Muncul di imam 14. Mentak saya nggak jawabnya simpel, tanya nyaho. Dan madhab mah ngan opat. Aya nah, nu maksudna imam madhab imam naon ya? Mun imam salat leuwih loba. Aya imam bonyonya dan lain sebagainya. Yang Anda maksud itu imam naon ya? Itu seperti ya Imam Mahdi mungkin itu. Hmm. Saya baru dengar Imam 12 itu. Imam 12 tadi yang akan saya, saya bertanya-tanya ke siapa sih akan tanya makanya saya saya sepakan oh ini Ustaz ini yang akan saya akan saya tanya ya saya jawab mas dalam masalah hukum Bertanya itu ke pelakunya, jangan ke yang nggak melakukan. <laughs> Al musbit yatlubu dalil. Bertanya sesuatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama, percuma. Soalnya, istilahnya saya tanya itu dia malah saya Eh, Si mas etawain mau beritanya kulumas kelemes. Saya mah daripada kulumas kelemes mending kulimis. Saya. Mas urusan ah. Tewawuh ah rek 12, rek 13 dahar mah mayar. Ah. Tidak Mas, kalau Mas ragu ngalirkan tinggalkan. Nabi mah simpel, dak mayuri buka ilama layuri buka. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang menurut. Terus ribu Islam di Indonesia teh. Ayo imam itu, imam iya, aliran itu, aliran iya. Saya muncul pira di, langsung merakai kupluk kabe di Bandung. Ayo aliran anyar kuplukinya. Madhab epi iya. Alah. Setengah dewe Rasulullah Sebab madhab hiji dan opat geng indukna kan dia. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semua kembali. Kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan. Walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini, ke Rasulullah. Ke Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, eta jadi entong riwayat ku madhab. Nabi kan bab salat. Kaifa nusalli ya Rasulullah? Cek Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku salat. Sederhana. Pelajari kaifiat salat Nabi. Jadi para saya eh, di Bandung nu hiji utek-utekan, nu hiji ngusap banget, nu utek-utekan nyerang kan ngusap banget. Main bid'ah eta, ya, ngesolat ngusap banget. Dan bid'ah bid'ah nih ningali curug sia utek-utekan. <laughs> Tanya teman, Mas, obat mah kita liur terusnya masnya terus ah 12 belas yang biji di, ayah deui pertanyaan mas lebih ekstrim sad kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkan di Mek di Mekah Seorang teh mau diturunkan di Cikadut mana nanya kendi enggak? enggak takdir Allah banyak saya emang ngajawab simpel-simpel weh Ustaz kunaon cenah soang sarana betari Ulah dijawab beheng na panjang, da jarak pake beheng na panjang. Orai beheng sawak-awaknya. Tapi bangkong nawa bohongan, sorana ge tarik. Nya geus takdir Allah. Tah, ngan saumur jadi ustaz, kakarek ngadenge imam 12. Salat naon imamna 12? Tiga mengbal. Geus gede Mas eta Mas. Mun bisa, mun bisa jelema panggihkeun. Terus rukyah Harewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Meh teu ngalilieun. Leuwih ti 12 imam mah. Nya. Nah, ya, lirang penting ah. Ngaji hahaha salat subuh keberangan, Sok ngadoa meh Bali juara ah. Saya sekali semuanya sekali. Allahumma Allahumma Ya Allah Ya Allah Nawir kulubana Nawir kulubana Cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, Kama, sebagaimana, nawartal ardo engkau cahayai bumi ini, binuri, Dengan, cahaya. samsika, mataharimu, abadan, abadan. selama lamanya Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir di sini, Engkau lunasi hutang-hutangnya. Engkau pertemukan jodoh-jodohnya. Engkau hajikan dan umrohkan. Engkau berikan rumah yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah, menjadi kota berhijrah, menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami, jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu bersatu bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada adzabannar rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin fi barokatul umri qur'an al Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kecil situ meli kopea sakit tu ah. <laughs> Hiji deh, hiji deh. Eh tomat eh putih, tomat eh Hiji deh, hiji hiji deh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngaja nanti tadi panjang-panjang Amin dionang deui. deh.